بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه الحمد لله petang ini atau siang ini saya senang sekali bahwa saya bisa berada di tempat ini dan tempat ini saya yakin akan menjadi tempat sumber ilmu bagi mereka-mereka yang ingin menuntut ilmu dan insya Allah mudah-mudahan kita dikumpulkan selalu bersama orang-orang yang berilmu dan dibangkitkan telah bersama pemimpin para ulama yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin pertanyaan ibu tadi, memang di akhir zaman ini banyak orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu manusia seperti kita. Itu apalagi tadi yang ibu sampaikan. Kalau dikatakan Nabi Muhammad tadinya tidak Islam atau itu, naudzubillah mendalik. Tapi yang sering banyak kita dengar bahwa Nabi Muhammad manusia seperti kita. Oke. Okay. Kalau orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad seperti kita, bagaimana kita bisa mengatakan seperti kita? Jadi Nabi Muhammad ini, kalau dikatakan sama, Rasul sudah sampai ke Sidratil Muntaha, kita belum pernah sampai ke Sidratil Muntaha, berarti kita tidak sama dengan Nabi Muhammad. Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, kita tidak pernah menerima wahyu, berarti kita beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, pandangan Nabi Muhammad lain dengan pandangan kita. Nabi Muhammad telah melihat alam-alam zani. Alam yang lain dilihat. Kita belum pernah melihat. Berarti beda. Itulah perbedaan-perbedaan yang istilahnya sudah sering kita mendengarnya. Kalau orang mengatakan, Kul innama ana basyarun mitlukum. Berhenti di situ, itu salah. Betul Nabi Muhammad diciptakan seperti kita, dari jenis kita manusia, tetapi tidak seperti kita. Di dalam satu syair itu dikatakan, Muhammadun basharun wa laysa ka'al bashari bal huwa yakutatun wa nasu ka'al hajari Ini Nabi Muhammad. Basharun, laysa kal bashar. Beliau manusia tidak seperti manusia kebanyakan. Beliau khusus di samping itu beliau diumpamakan oleh penyair tadi bahwa ada batu sekian banyak batu, ada satu batu permata di tengah-tengah. Paling menonjol. Jadi di mana di muka bumi ini, sewaktu kita pergi ke satu tempat atau satu daerah, di satu taman yang indah, biasanya mata kita selalu memandang pertama yang terindah di taman tersebut. Yang terindah di taman itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagi orang yang kenal Nabi Muhammad. Orang yang melecehkan Nabi Muhammad atau menghina Nabi Muhammad itu. Sebetulnya mereka adalah orang-orang yang tidak dicintai Nabi Muhammad. Jadi wajar aja, silahkan. Jadi ada orang yang dari misalnya dari tempat kita pergi haji, dia tidak ziarah ke Mekah, eh, tidak ziarah di tempat Nabi Muhammad. Katanya dia mengatakan bahwa saya alhamdulillah katanya. Alhamdulillah saya sampai ke Madinah tidak ziarah Nabi Muhammad. Dia bersyukur. Naudzubillah min dalik. Orang seperti ini sebetulnya bukan dia yang tidak mau ziarah. Nabi Muhammad yang tidak mau didatangi orang tersebut. Jadi untung kita-kita ini yang cinta sama Rasulullah dipanggil. Datang ke depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Rasulullah hidup. Kalau sudah awliya bal ahya inda rabbihim yurzakun. Kalau wali-wali Allah itu di sisi Allah mendapatkan rezeki. Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Setiap satu solawat yang kita ucapkan, Allah memerintahkan malaikat menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Yang disampaikan bukan cuma nama kita, yang disampaikan nama ayah kita pun disampaikan. Syekh bin Abdul Qadir bin Abdul Rahman segera bersolawat kepadamu Nabi Muhammad. Apa tidak nikmat? Itu. Jadi sungguh hinanya orang yang mengaku dia sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi dia menghinakan Nabi Muhammad. Ada lagi yang mengatakan bahwa ibu Nabi Muhammad adalah bukan istilahnya dikatakan tidak beragama atau kafir. Na'udzubillah min dalik. Di dalam maulid Simtudura dikatakan tidak eh, Sayyidatina Aminah. Beliau dikatakan Habib Ali hamlan khafifa. La tajidulahu tiqala wa la tashku minhu alaman wa ilala. Salah satu di antaranya istimewa Nabi Muhammad, manusia tidak seperti manusia yang lain, seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Di situ ha hamil Nabi Muhammad dalam keadaan yang luar biasa. Hamlan khafifah, hamil yang begitu ringan, tidak merasa berat. Jadi Nabi Muhammad adalah manusia yang tidak pernah merepotkan manusia lain dari sebelum lahir. Itu Nabi Muhammad. Ibunya sendiri tidak merasa seperti orang hamil. Lain kalau ibu-ibu kita baru dua bulan, tiga bulan sudah menghabiskan makanan sekian banyak. Kan begitu ya. Sudah kadang subhanallah, maaf-maaf tumpah-tumpah. Karena yang ini yang di dalam. Tapi Nabi Muhammad tidak hamlan khafifah. La tajidulahu lahu thiqala wa la tashkum. Tidak pernah merasa sakit. Tidak mungkin seorang atau manusia yang bibit unggul, bibit yang luar biasa yang Allah berikan manusia Dipimpin Sayyidul awalina wal Akhirin. Dititipkan di rahim seorang ibu yang tidak baik. Kalau Nabi Muhammad membawa rahmat bagi seluruh alam, pertama yang akan dirahmati adalah Nabi ibunya sendiri. Pertama yang akan dirahmati adalah ayahnya. Alangkah durhakanya seorang istilahnya pengikut Nabi Muhammad kalau dia menghinakan ayah dan ibu Nabi Muhammad. Contoh yang paling gampang lagi. Saya punya ayah dan ibu misalnya. Ayah dan ibu daripada saudara eh, daripada mertua saya mertua. Seandainya ayah dan ibu mertua saya bukan orang yang baik, tetap saya harus menutupi kejelekannya karena dia adalah orang tua mertua saya. Kenapa saya harus ceritakan kemana-mana? Bahkan saya mengatakan kafir. Na'udzubillah min dalik. Marilah bertobat orang-orang yang mengatakan begitu. Itu satu kesalahan yang besar. Basyarun la kal basyar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW kalau dikatakan seperti kita, wah jauh. Nabi Muhammad itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala bagaikan ciptaan yang beliau meminta seakan-akan ada order. Ya Allah berilah hidung saya model begini, mata saya model begini, dahi saya model seakan-akan order. Karena apa? Allah menunjukkan kesempurnaan mu insan kamil. Maka dikatakan di dalam diba itu. Istilahnya uh, apa namanya? Hidung Rasul sallallahu alaihi wasallam ini apa kalau bahasa Malaysia ini mancung gitu. Mancung juga. Iya, terus ini lesan beliau mim bagikan lucu gitu. Bukan kita, lisan kita Masya Allah ada yang kebesaran, ada yang ini modelnya kan macam-macam. Hidung kita ada yang masuk, ada yang kekeluaran. Kalau Rasulullah tidak sempurna. Makanya inilah beda Rasulullah. Lahir kecil pun Rasulullah SAW waktu dilahirkan. Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqad bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Kata Habib Ali binatang-binatang itu sewaktu akan lahirnya Nabi Muhammad yang dikatakan manusia seperti kita itu gembira menyambut kelahiran Rasul karena apa nanti manusia yang akan memberi syafaat kepada binatang ini adalah Nabi Muhammad contohnya ada satu binatang gozal kijang kijang itu waktu masih menyusui anaknya mau disembelih oleh majikannya kijang itu lari larinya kemana ke Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membisikkan sesuatu di telinga Rasulullah Lalu Rasulullah pergi ke tempat pemilik kijangnya, eh tolong ini kijang jangan dipotong. Karena dia barusan lapor masih menyusui anaknya, nanti kalau selesai menyusui silahkan dipotong. Si majikan ini tadi mengatakan, pemilik ma, pemilik kijang ini tadi mengatakan, wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berhubung engkau sebagai wasilah, engkau sebagai pemberi syafaat bagi kijang ini, aku tidak akan potong kijang ini sampai mati dengan sendirinya. Nah ini, kalau kijang ada tahu tentang kedudukan Nabi Muhammad, masa kita sebagai umatnya yang tidak tahu? Kalah kita sama kijang. Nah, semua <laughs> kalah kita sama binatang. Binatang tahu tentang Rasulullah. Kita tidak tahu. Gembirakan hati kita dengan Rasulullah. Walaupun kegembiraan kita tidak ada artinya dibandingkan istilahnya usaha Rasulullah untuk membela kita. Setiap saat, maaf-maaf kita ini menjadi dipuji di mana-mana, dipuja di mana-mana. Gara apa? Dikarenakan Nabi Muhammad. Warafa'na ala Allah akan mengangkat semua istilahnya yang bergandengan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap adzan asyhadu Allah ilaha illallah disambung dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu pula dikatakan di dalam Burdah Al-Imam Al-Busiri بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركن الغير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم ini orang yang tahu Rasul karena Rasul Muhammad kita ini terpuji di mana-mana. Ah, ketemu assalamualaikum, disanjung di mana. Saya terutama Datang ke sini belum kenal sama ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan. <laughs> biasanya bahasa Malaysia cuma itu aja, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di sini disambut karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, saya yakin saya tidak mungkin ada yang menyambut. Begitu pula tuan-tuan dan puan-puan kalau ke Solo. Karena Nabi Muhammad pasti saya menyambutnya. Dan saya harap kedatangannya pula nanti di Solo. Bismillah ini Rasulullah SAW. Gembirakan. Jadi jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang menghinakan. Kenapa kita ini bingung dengan orang Amerika menghinakan Nabi Muhammad? Mereka musuh Allah. Mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka musuh-musuh besar Islam. Tetapi ada musuh-musuh Islam di dalam tubuh Islam itu sendiri yang setiap saat mereka menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melarangnya orang solawat dilarang Orang majelis-majelis seperti ini menyanjung Nabi Muhammad dilarang. Pertama yang menyanjung Nabi Muhammad adalah pencipta Nabi Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Semua perintah tidak pernah diawali dengan Allah. Kecuali perintah salawat. Ini luar biasa Nabi Muhammad ya. Insya Allah. Mudah-mudahan itu sekitar sekilas aja. Kita saya yakin. Insya Allah di Malaysia ini. Saya yakin mudah-mudahan nanti terus bangkit orang-orang yang cinta Nabi Muhammad. Terus. Dan saya siap untuk bekerja sama. Mari kita adalah sama. Saya adalah Anda, Anda adalah saya. Untuk kita bersama-sama mensiarkan sholawat di bumi Malaysia ini. Insya Allah kita sama-sama nantinya di akhirat bersama Nabi Muhammad. Kita tidak memiliki apa-apa. Yang kita memiliki cinta. Kecintaan itu kata Nabi, kata Imam Al-Busiri. Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani al-hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Cinta itu akan teruji dengan ujian-ujian yang berat. Jadi kita alhamdulillah dapat ujian alhamdulillah karena kita menyintai kekasih kita. Kalau contoh yang paling mudah kita maaf-maaf mungkin kita mempunyai pacar atau di sini apa pacar juga atau kekasih kekasih. Saya punya kekasih orang Malaysia. Misal ini misal. <laughs> Waktu itu saya di surat, dikasih surat. Orang Malaysia ditulis surat ke saya. Tolong Habib kalau bisa hari ini juga datang jumpa saya. Saya tidak punya duit. Saya cari pesawat yang dari Solo tidak ada dari Jogja. Saya akan usaha semaksimal mungkin saya utang kemanapun dapat duit dan dapat tiket berangkat pesawat untuk berjumpa dengan pacar saya. Padahal pacar saya belum tentu bisa memberi syafaat saya. Tetapi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pemberi syafaat bagi kita. Kenapa usaha kita tidak seperti usaha tadi? Mestinya usaha kita harus lebih karena beliau yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahimi. Walaupun cinta kita ini dibandingkan sama cinta para ulama tidak ada artinya. Tetapi Alhamdulillah kita masih berada di lembaran-lembaran cinta para ulama. daripada kita di luar alhamdulillah ya yeah. satu mungkin uh, Habib boleh uh, berikan lagi lah panduan-panduan bagaimana harus kita membina dakwah secara yang berhimah ha. dan mencintai Rasulullah itu yang paling depan uh, eh, hablum minan nasnya juga hebat yeah. untuk menuju jalan ke hablum minallah alhamdulillah sebetulnya dakwah itu diawali <clears throat> dengan diri kita dulu dakwah diawali dengan kita ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu pertama dakwah. Kita harus pusatkan dakwah itu di rumah tangga. Bagaimana seorang pemimpin rumah tangga itu, bagaimana seorang ibu di rumah tangga, bagaimana anak-anak. Saya menerapkan dan berusaha walaupun saya belum sampai ke, da ke daerah itu atau ke uh, ke masalah itu setiap sesuatu kebaikan yang dilakukan di rumah itu saya mengatakan kepada anak saya atau istri saya bahwa ini adalah cara Rasulullah. Jadi saya tidak pernah mengatakan kepada anak saya, misalnya anak saya kalau minum dengan tangan kiri, saya tidak mengatakan, hei anak jangan minum dengan tangan kiri, itu tidak bagus, saya tidak pernah mengatakan begitu. Saya mengatakan Rasulullah tidak begitu, Rasulullah dengan tangan kanan. Terus nanti kalau dia mau tidur, Rasulullah kalau tidur itu berdoa. Ayo, ayo baca doa. Orang tidak baca doa nanti masuk neraka. Tidak gitu. Rasulullah. Terus kita bawakan Rasulullah. Ya, makanya di dalam pendidikan sebetulnya Rasulullah telah memberi aturan kepada kita. Adibu auladakum bisalati khisalin. Didiklah anak cucu kita atau keluarga kita dengan tiga perkara. Satu, cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kurang dari kita. Cinta kepada Nabi ini yang penting. Terus dari kecil. Makanya saya minta di sini, buatlah buku-buku tarikh Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad. Kalau bisa dibuatlah CD-CD itu, bagaimana kecintaan ini kepada Nabi dari kecil, dari kecil. Nah, itu jadi setiap ada kebaikan kita arahkannya ke Nabi Muhammad. Ada orang yang mengatakan, "Habib, kenapa kita tidak cinta Al-Qur'an dulu kok cinta Nabi Muhammad?" Berarti Habib ini men kan atau menomor empatkan Al-Quran. Saya bilang kamu ini jangan salah. Rasulullah menyampaikan adibu auladakum bisalati khisalin mahabbati nabi nabiyukum. Yang pertama. Yang kedua. Mahabbati ahli baitin nabi. Atau para pewaris Nabi Muhammad. Cinta kepada mereka. Yang ketiga. Cintakan kepada membaca Al-Quran. Kenapa Al-Quran ditaruh nomor tiga? Karena tidak mungkin orang kenal Al-Quran kalau tidak mengenal Nabi Muhammad. Karena saya tidak bisa langsung hubungan dengan Nabi Muhammad dengan pewarisnya, ulamanya. Setelah itu nanti ulama mengenalkan Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran tanpa ulama, dia akan kacau. Dia akan hilang, keliru. Dia akan salah dalam berhentinya. Di mana dia harus berhenti, di mana dia harus lanjut. Akhirnya makna dalam Al-Quran itu salah tanpa ada guru. Jadi didiklah dari kecil anak-anak. Terus gembirakan Rasulullah dengan anak-anak. Jadi anak kalau kita jalan, bawa anu subhanallah. Ini Allah ciptakan gunung, ciptakan ini. Ini semua karena Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Gitu lagi terus. Jadi anak ini kena ini. Dengan dalilnya apa? Laulaka lah ya Muhammad makhluk khalaqtal aflak. Kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, aku tidak akan ciptakan ini semua. Sebetulnya semua yang tercipta ini dikarenakan ciptaan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Allah menciptakan nur Nabi Muhammad itu dari nur Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah cintakan seperti itu. Terus cara dakwah yang bagus. Saya juga masih mau mencoba. Sewaktu kita menasihati orang, jangan kita merasa bahwa kita lebih baik dari orang itu. Itu insya Allah kita akan berhasil. Tapi kalau kita sudah menasihati orang, kita merasa bahwa kita lebih hebat, kita lebih ini. Tidak mungkin dakwah itu akan sampai ke hati mereka. Jadi selalu angkatlah mereka. Rasulullah SAW itu memanusiakan manusia. Berjumpa dengan yang muda Rasulullah bisa. Dengan yang tua bisa. Dengan pedagang bisa. Dengan orang yang maksiat Rasulullah ya dekat juga. Gitu. Kita kadang sama yang bermaksiat kita merasa jauh. Kita tidak mau mendekati mereka. Padahal mereka perlu orang-orang yang menasihati. Sewaktu kita menasihati orang yang bermaksiat, jangan kita merasa bahwa kita lebih baik daripada mereka. Siapa tahu mereka bertobat dan masuk surga kita yang kelihatannya saat ini sholat. Tetapi kita su'ul khatimah na'udzubillah min dalik. Mari kita nasihati. Usikum wa nafsiya bitakwallah. Jadi kalau mau beli nasihat orang itu selalu Saya nasihatkan kepadamu dan kepadaku untuk bertakwa kepada Allah. Makanya Rasulullah kalau menasihati orang mengatakan, Wahai Mu'ad, aku cinta padamu. Anak uhibbuk ya Mu'ad. Terimalah nasihat ini dari aku. Nah itulah orang. Kita kan selalu mah, oh kamu harus begini, kamu harus baik, kamu neraka, kamu astagfirullah. Jangan seakan-akan neraka itu milik kita. Kita yang mengatur orang masuk neraka, <laughs> masuk surga. Ya jangan, bismillah. Kita ini insya Allah akan menjadi orang penghuni surga semuanya. Semenjak kita menyangka orang lain semua di dalam surga. Tapi kalau kita menyangka orang lain semua di neraka, kita adalah pertama manusia yang masuk neraka. Insya Allah. <laughs> Yaitu tarbiyah yang paling enak, paling nikmat. Jadi insya Allah bisa ketemu ya. Saya kira cukup ini ya.